ditambah lagi Islam adalah agama yang baik dan cocok untuk semua zaman dan tempat Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul terbaiknya penutup sekalian nabi dan orang terbaik dari sekalian manusia ada untuk menyampaikan agama ini dengan membawa ilmu yang manfaat dan agama yang benar sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Qur'an membawa huda petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Sejelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membawa huda yaitu petunjuk wajinil dinil agama yang benar itu amal yang soleh untuk memenangkan Rasul dalam satu tafsiran atau untuk memenangkan agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas semua agama yang lain. Sehingga menunjukkan bahwa Allah menangkan agama Islam, Allah menangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua, dengan huda dan dinul haq. Oleh karena itu, ilmu yang manfaat dan agama benar inilah yang akan membuat Islam akan jaya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan dalam menafsirkan ayat ini kata beliau ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan dan memenangkan agama ini atas seluruh agama penduduk bumi. Ini menunjukkan Allah telah menyempurnakan dan menangkan agama seluruh agama penduduk bumi. Hal ini menjadi penguat hati kaum muslimin. Kabar gembira dan penguat mereka serta membuat mereka selalu percaya penuh terhadap janji Allah yang pasti terjadi. Sehingga kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sehingga tidak ada prasangka atas apa yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah berupa penekanan dan sikap mengalah Rasul sebagai kemenangan musuh Allah dan tidak juga kekalahan Rasulullah dan agamanya. Hal ini mungkin tidak mungkin karena Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa agama yang benar dan berjanji akan memenangkannya atas seluruh agama yang ada. Bahkan Islam menampakkan keagungannya tidak hanya sampai di sini saja bahkan Islam menjadikan ilmu dan amal sebagai suatu target yang diperlombakan oleh manusia Allah berfirman Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun Az-Zumar ayat 9 Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, sungguhnya orang berakallah yang dapat menerima pelajaran tersebut. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Menunjukkan bahwa ilmu merupakan perkara yang menjadikan manusia itu melebihi manusia yang lainnya. Demikian juga Nabi besar dalam hadis yang lainnya, "Innal ulama'a warasatul anbiya' wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta dinar dan tidak juga dirham namun mewariskan ilmu maka siapa yang mengambil ilmu tersebut berarti telah mengambil bagian yang sempurna daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Oleh karena itulah umat Islam adalah umat yang dianjurkan untuk membuka akal pikirannya untuk bisa berpikir dan mengambil pelajaran dan Islam menghapus tabir kebodohan dan keterbelakangan. Di antara bidang keilmuan dan amalan yang mendapat perhatian dalam Islam adalah permasalahan usaha. Usaha mendapatkan harta yang halal. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala sudah dimaklumi bersama bahwa setiap orang mesti harus dan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan segala kemampuan dan cara yang ada. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dan berhubungan dengan yang lainnya. Hal ini menuntut adanya satu cara yang mengatur mereka dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Di antaranya adalah permasalahan usaha mendapatkan harta yang halal. Oleh karena itu, Allah karuniai hamba-hambanya, dikaruniai manusia kemampuan dan naluri untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan dan menuntun hambanya tersebut dengan aturan dan arahan yang dapat menjauhkan mereka dari kemurkaannya. Bila melihat kepada perkembangan zaman sekarang, bentuk usaha demikian banyaknya, demikian beragamnya, dan demikian peliknya dari yang cara tradisional, yang konvensional, sampai yang dia multilevel. Dari yang dia hanya menggunakan satu akad sampai dia akadnya berbilang, artinya dia ukut merokabah satu akad yang disusun di atas beberapa akad-akad yang terjadi di sana. Hal ini membuat seorang muslim harus lebih lagi mengerti tentang hukum Islam seputar hal tersebut. Terlebih di zaman sekarang ini di mana kaum muslimin sudah sangat meremehkan dan tidak memperhatikan lagi masalah halal dan haram dalam usaha mereka. dan inilah yang pernah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda saya di zamanun al-mar'u fihi la yubali min aina iktasaba amnal halal am minal haram akan muncul satu zaman di mana seseorang di sana tidak lagi peduli dari mana ia mendapatkan hartanya. Apakah ada yang halal atau ada yang haram? Ya, subhanallah. Dan kebanyakan orang mengatakan jangankan yang halal, yang haram saja susah. Masa krisis kata mereka sehingga mereka akhirnya menjadikannya sebagai satu pelegalan bolehnya mencari nafkah dengan segala cara. Maka ada mengatakan saya merampok ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menafkahi istri saya, anak saya. Saya berkorupsi juga demikian karena saya ingin menaikkan kewajiban saya ngasih nafkah kepada keluarga saya dan sebanyak jadikan alasan mereka untuk melegalkan keharaman ataupun kemaksiatan mereka. Alasannya untuk menutupi kebutuhan nafkah anak dan istri. Padahal halal satu usaha merupakan kewajiban yang dituntut oleh agama Islam dan usaha yang haram sangat berbahaya bagi kehidupan manusia sehingga masalah halal satu usaha mencari nafkah adalah masalah besar dan penting dalam pandangan para salafus soleh. Mereka telah memberikan perhatian yang sangat besar dan serius dalam hal ini. Sebab ini sangat mempengaruhi makanan dan minuman yang dimakan seseorang. Dan makanan dan minumannya haram sangat berbahaya bagi seorang muslim. Cukuplah bagi kita hadis Nabi SAW yang bunyi An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجلا يطيل السفر أسأف أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك Sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakh ad dawsi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kaum mukminin dengan perintah yang sama kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman, "Ya ayyuhal ya ayyuhar rusul wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik dan beramalah soleh. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan juga berfirman, "Wahai sekalian manus, wahai sekalian kaum mukminin, Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Menunjukkan kewajiban seorang mukmin untuk mencari makanan yang baik-baik yang halal dan thayyibah. Kemudian menyampaikan kepada kita bagaimana implikasi buruk daripada usaha yang haram dengan mengatakan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, yang menempuh perjalanan jauh. Dalam keadaan ash'as akbar, dalam keadaan rambutnya kusut, bajunya berdebu, kotor. Mengangkat kedua tangannya ke langit, mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi dan makanannya haram minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan yang haram. Akibatnya, fa'anna yustajabu lidhalik. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya tersebut? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahayanya makanan yang haram, minuman yang haram, dan pakaian yang haram dan tumbuh dari makanan minuman yang haram yaitu tidak diterimanya ibadah yang paling agung dalam Islam yaitu doa amal ibadah yang paling agung adalah doa dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir ayat ke-60 وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين dan Rabb kalian berkata berfirman berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya sesungguhnya orang-orang yang enggan berdoa, enggan ibadah. Kata Allah Matasir, ibadah di sini adalah doa. Karena konteksnya adalah ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadah di sini adalah doa. Dan orang yang enggan berdoa akan aku masukkan dalam jahanam yang dengan hina hina. Demikianlah ibadah teragung adalah doa. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ad-doa ad ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah dia ibadah. Saya akan mengatakan bahwa doa adalah ibadah yang agung dan yang yang teragung dalam Islam. Kalau ibadah yang demikian saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diijabahi karena makanan dan minuman yang haram. Bagaimana yang lainnya? Oleh karena itu Ibn Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam menyatakan hadis ini menunjukkan bahwa amal tidak diterima dan tidak suci kecuali dengan makan makanan yang halal Sedangkan makan makanan yang haram dapat merusak amal perbuatan dan membuatnya tidak diterima. Demikian juga ya, Syekh ya, Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Abbad dalam kitabnya fikih adliyah wal Adhkar menjelaskan hadis ini dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hadis ini dengan isyarat akan bahayanya makan barang haram dan hal ini termasuk pencegah dikabulkannya doa. Terpahami darinya bahwa memperbagus makanan yaitu makan makanan halal menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Sebagaimana dikatakan oleh Wahab bin Munabbih Siapa yang ingin dikabulkan Allah doanya, maka hendaknya memperbagus makanannya, hendaknya memakan makanan yang halal dan thayyibah. Dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya mengenai sebab dikabulkan doanya, di antara para sahabat Rasulullah SAW, beliau menjawab, Aku tidak mengangkat sesuap makanan ke mulutku, kecuali aku mengetahui dari mana datangnya dan dari mana ia ya? keluar. Ini sebaliknya hmm, dengan kita zaman sekarang ini yang tidak pernah menanyakan, tidak pernah mengetahui apa yang dimakan olehnya. Apakah itu halal atau haram? Apakah ia itu datangnya dari halal atau dari yang haram? Hmm? Padahal Kata Rasulullah SAW, Innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin nar awlabihi. Sungguhnya tidak tumbuh daging yang tumbuhnya dari makanan yang haram kecuali neraka lebih parah baginya. Oleh karena itulah para ulama rahimahullah telah mentahdir, memperingatkan kita dari usaha-usaha yang haram. Islam mencegah kita untuk usaha yang haram karena dia itu adalah bencana dan malapetaka bagi pemiliknya. Hmm. Dan menyebabkan hati kita menjadi keras dan bisa menghilangkan ataupun meredupkan cahaya iman. Samping juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan tercegahnya doa dikabulkan. Bahkan tidak hanya usaha haram ini berpengaruh buruk pada pribadi-pribadi pelaku usaha tersebut, bahkan juga mempengaruhi umat ini semuanya. Dengan usaha yang haram itulah akan muncul atau dengan sebab usaha haram itu akan muncul perkembangan ataupun munculnya akhlak-akhlak yang buruk dari mencuri ya, emosional nanti ada juga uh, suap menyuap hmm, riba itu semuanya akan mempengaruhi umat bukan hanya mempengaruhi pelaku usaha tersebut dan sekarang sudah nampak dalam alam nyata kita eh, realita kita ini bahwa banyak dengan sebab usaha yang haram orang rusak kemudian orang tersebut merusak masyarakat yang ada di sekitarnya dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, telah mengisahkan dalam hadis yang terdahulu bahwasanya akan muncul zaman orang menggampangkan masalah usaha-usaha. Tidak pernah memperhatikan dengan seksama dan tidak pernah juga memilah-milah usaha-usaha yang mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan sebagian orang berusaha karena ketamaannya dan kenekatannya berdusta atas Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan yang halal haram yang haram jadi halal sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat uh, Yunus ayat 59 Qul araitum ma anzal ma anzalallahu lakum min rizkin, faj'altum minhu haraman wa halalan Qul Allahu adn lakum am 'ala Allahi taftarun Demikian juga kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu Kata beliau kan ahlul jahiliyah ya'kuluna asya'a wa yatrukuna asya'a taqadzuran فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وحل حلاله وحرم حرامه فما حل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفوا وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ila akhir ayat akhrajahu Abu Daud fi sunanih kata Ibn Abbas zaman jahiliyah dulu penduduk ah, jahiliyah zaman dulu memakan makanan dan meninggalkan makanan yang lainnya dengan takadzuran bila jijik kata dia haram bila dia itu senang maka dia halal Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kitabnya Al-Qur'an. Dan Allah halalkan yang halal dan Rasul haramkan yang haram. Maka semua yang beliau halalkan maka dia halal. Semua yang beliau haramkan maka dia haram dan yang dia diamkan maka itu adalah dimaafkan dan dibolehkan. Dan beliau Ibn Abbas membacakan ayat fima kula ajidu fima uhiya ilayya muharraman il akhir ayat oleh karena itu usaha yang haram memiliki sebab dan implikasi buruk yang coba pada hari ini itu menyatakan sebagiannya agar kita nanti berupaya dengan sungguh-sungguh mencari usaha yang halal di tengah-tengah krisis yang ada ini. Di antara sebab munculnya usaha yang haram adalah yang pertama tidak ada rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rasa takut dan malu dari Allah Subhanahu wa taala demikian juga adanya muraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan melindungi muslim dan akan menjaga seorang muslim untuk terjerumus dalam hal yang haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua bagaimana sifat malu yang hakiki eh, dengan sabdanya istahyu minallahi haqqal haya qala qulna ya Rasulullah إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق haya أخرجه أحمد وقال الألباني حديث حسن hadisun hasanun kata beliau sallallahu alaihi wasallam malulah kalian dari Allah dengan malu yang benar dengan malu yang betul sahabat Nabi bertanya ya Rasulullah Sunya kami telah punya rasa malu Alhamdulillah Kata beliau, "Laisa dak, bukan itu yang dimaksudkan." Namun rasa malu dari Allah yang betul-betul malu adalah kamu menjaga kepala kamu dan isi kepalanya. Dan menjaga perut dan isi perutnya. Dan hendaknya kamu ingat kematian dan musibah bencana. Dan siapa yang menginginkan akhirat, maka dia meninggalkan perhiasan dunia. Maka siapa yang berbuat demikian, maka telah memiliki rasa malu dari Allah dengan malu yang benar. Beliau mendefinisikan sifat malu yang benar adalah menjaga kepala dan isinya, menyangkut lisan kita dan pikiran kita, mata kita, telinga kita, semuanya harus dijaga. Dan menjaga perut kita dan isinya. Semua isi perut kita harus dijaga. Makanan yang masuk dijaga, syahwatnya pun dijaga. Dan hendaknya ingat dengan kematian dan kehancuran bencana ya. dan ia meninggalkan perasaan dunia untuk akhirat itulah sifat yang dinamakan al-haya minallahi haqqal haya dan bila rasa malu itu telah hilang dari seseorang maka dia tidak akan mau tahu apakah usahanya halal ataukah usahanya haram oleh karena itu kata Rasulullah SAW, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula Ida lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara kalam nubuah yang pertama yang sampai ke manusia adalah jika kamu gak malu berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sehingga kata syair, ilam takhsha aqibatal layali ولم تستحي fasna' ما تشاء fala wallahi ma fil 'ishi khair wala dunya idza dhahaba al haya'u ya'ishu al mar'u mastahya bi khairin wa yabqa jika kamu tidak takut akibat yang akan datang dan tidak malu berbuatlah sekehendak kamu maka tidak demi Allah tidak ada kebaikan dalam kehidupan dan tidak ada juga kebaikan dalam dunia apabila rasa malu telah hilang dan seseorang itu akan hidup selama akan hidup baik selama memiliki rasa malu oleh karena itu khanfilah para salaful ummah dulu sangat berhati-hati dalam permasalahan halal dan haram ini. Kata Khalifah Ar-Rasid Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu Kunna nad kunna nada tis'ata a'syarin al-halal makhafatan an naqa fil haram kami tinggalkan sepersembilan yang haram, seper, uh, sembilan per yang haram, sembilan persepuluh yang halal, khawatir terjerumus dalam yang haram. Sehingga sampai-sampai dalam uh, diri mereka para salaful ummah ini ya, bila duduk seorang yang menasihati manusia maka ulama mengatakan tafaqqadu minhu thalathan lihat darinya tiga hal. Ada orang yang ngajar ngaji, kata mereka lihat darinya tiga perkara. Fa'inka namu taqidan li bid'atin fala tujalisuhu. Jika ia punya etikat bid'ah, etikat penyimpang daripada agama Islam, maka jangan duduk dengannya. Jangan bermajlis dengannya. Fa'innahu an lisan syaitan yantiqu karena dia akan ngomong dari lisannya syaitan. Wa in kana sayyi'at fa anil hawa yantiqu. Dan jika ia itu makanannya jelek, makanya haram-haram, maka dia akan ngomong dari hawa nafsunya. Fa illam yakun makinal aqli fa innahu yafsudu bi kalamihi aktsar yufsidu bi kalamihi akthar mimma yuslihu fala tujalisuhu. Dan jika dia akalnya ini tidak sempurna, tidak pintar, jika dia bodoh, maka ia merusak dengan kalamnya itu, ia merusak dengan ucapannya itu lebih banyak daripada ia memperbaiki atau memberikan maslahat. Maka janganlah kalian duduk bermajlis dengan mereka menunjukkan bagaimana perhatiannya para ulama rahimahullahu taala tentang permasalahan halal dan haram ini. Sebab orang yang makannya makanan haram terus biasanya hawa nafsunya itu melampaui atau menguasainya dan tidak punya sifat wara. Jadi sifat malu yang hilang, sifat malu ini dan tidak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita berbuat usaha-usaha yang yang haram. Dan demikianlah. Kita melihat orang-orang yang berbuat atau orang-orang yang berusaha yang usaha yang hal haram itu mesti uh, mereka tidak punya rasa takut kepada Allah dan juga rasa malu yang sempurna. Yang kedua juga adalah karena terlalu semangat untuk mendapat usaha yang cepat singkat. Pengennya dalam waktu sekejap dapat uang. Dalam waktu sebulan dapatkan uang satu miliar atau dengan tanpa bekerja uang datang sendiri. Demikianlah sebagian orang tergeser gesa masalah rizki. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana mendapatkan harta dengan secepat mungkin walaupun dengan cara yang haram. Dan mereka jadikan usaha-usaha singkat ini, usaha-usaha instan, eh, itu sebagai tujuan yang diharapkan, sebagai target yang dibidik. Padahal Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mengakhirkan rezeki dari kita dengan satu hikmah yang Allah kehendaki ya, sesuai dengan takdir Allah ya, yang telah memberikan rezeki dan pembagian pembagiannya lalu ini membuat kita merasa kok rezekinya itu lambat jangan-jangan ini dan itu. Kemudian malah mencari rezeki tersebut dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan sampai tergesa-gesa merasa rezekinya lambat. Harus cepat dapatnya dengan segala cara. Yang penting bagaimana dapatkan rezeki. Oleh karena itu Rasulullah juga gambarkan hal dalam sabdanya, yang cukup panjang hadisnya riwayat Hakim dan Syekh Syekh Albani rahimahullahu taala beliau bersabda laisa min amalin yuqarribu minal jannati illa qad amartukum bih wala amalin yuqarribu minan nar illa qad nahaitukum anhu tidak ada satu amalan pun yang mendekatkan kepada surga kecuali telah keperintahkan dan tidak ada amalan yang mendekatkan dari neraka kecuali aku larang. Fala yastabti'an ahadum minkum rizqahu. Maka janganlah tergesa-gesa salah seorang mereka dari kalian dalam mengambil rezekinya. فإن جبريل ألقى في روعه في روعي أن أحدا منكم لا يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه حتى يستكمل رزقه Sungguhnya Jibril telah menyampaikan ke hatiku bahwa seseorang dari kalian tidak akan meninggal dunia, tidak akan meninggalkan dunia, tidak akan mati sampai sempurna rizkinya. Fattakullaha ayuhan nas, bertakwalah kepada Allah wahai manusia, wa ajmilu fit talab. Maka perbaguslah dalam mencarinya. Mencarilah dengan cara yang halal yang baik. Fa in istaqqa ahadum minkum rizqahu fala yatlubuhu siatillah Bila seandainya rezekinya itu terlambat, atau tidak cepat dan dia pengen cepat dapatkannya maka jangan mencarinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala fa innallaha la yanalu fadlahu bima'siyatih karena Allah tidak akan didapatkan keutamaannya dengan maksiat tersebut Demikian juga di antara bahayanya uh, rezekinya adalah dengan cara ini Hmm? Akan kehilangan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan muka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari bahayanya adalah sampai oleh para ulama rahimahullahu taala dengan dasar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahihain hilangnya barokah bumi ini. Dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna akthara ma akhafu 'alaikum ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركة الأرض قال زهرة الدنيا yang aku takutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang adalah yang Allah keluarkan untuk kalian dari barakat bumi ini yaitu zahratut dunia oleh karena itu seorang yang berakal mestinya mengetahui bahwa dunianya akan hilang dan dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya si Allah Subhanahu wa taala atas semua usahanya dan semua yang telah ia infakkan sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن جسده فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه كيف عمل به أخرجه الترمذي telapak kaki hamba itu ya, tidak akan melangkah di hari kiamat sampai ditanya empat perkara. Yang pertama tentang jasadnya di mana ia hancurkan dan tentang umurnya di mana ia habiskan dan tentang hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan dan dari ilmunya yang keempat bagaimana ia amalkan. Jangan sampai seorang itu menjual hartanya menjual agamanya hanya karena mendapatkan kenikmatan yang semu, kenikmatan yang akan hilang bersama hilangnya barang tersebut. Dan dia menjadi orang yang mendapatkan hmm, siksaan neraka dengan sebabnya. Lihatlah bahwa dunia ini hanyalah nikmat yang sangat kecil yang akan yang semu dan akan hilang seketika juga. Eh, sahabat Nabi Anas bin Malik mengisahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda beliau kata beliau sallallahu alaihi wasallam yu'ta bin an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah datangkan orang yang paling mm, sempurna mendapatkan kenikmatan di dunia dari penduduk neraka di hari kiamat nanti mm, ada penduduk neraka yang paling mendapatkan kesempurnaan nikmat dunia. bagu finnari eh, sabghatan. Dicelupkan ke neraka sekali saja. yuk yuqalu menyajikan jika pada, pada dia, ya ibn Adam, wahai ibn Adam. Hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Apakah kamu merasakan kebaikan sama sekali? Apa kamu pernah mendapatkan kenikmatan? Kata beliau, kata dia, fayaqulla wallahi ya rabbi. Kata tidak demi Allah tidak ya Rabb. Artinya tidak bisa merasakan kenikmatan yang demikian hebat di dunia ini bila cuma ditutup dengan neraka sekali. Hilang semua nikmat yang ada itu wa yu'ta bi asaddin nasi fid dunya didatangkan orang yang paling sengsara di dunia ini min ahli jannah dari penduduk surga fayusbaghu fil jannati sabghatan lalu dicelupkan ke surga sekali saja lahu, ditanya dia ya Adam wahai bani Adam Wahai ibni Adam Hal ra'aita bu'san qat Pernah enggak kamu lihat kesusahan? Hal marra bika syiddatun qat Apakah pernah kamu mengalami kesusahan? Fayaqulla Jawab-jawab tidak pernah Wallahi demi Allah ya Rabb Ma marra bi bu'us Tidak pernah menjumpaiku satu kesusahan pun wala raaitu siddatan qat dan tidak pernah aku melihat adanya musibah ataupun hal-hal yang menyusahkan sama sekali. Maknanya khanfuna bahwa bila datang orang kafir dengan nikmat demikian hebatnya, contohnya misalnya Bilqis punya harta demikian banyaknya, tinggal maunya apa perempuan apapun jadi bisa beli. Tapi ketika di akhirat nanti dicelupkan sekali saja ke neraka sudah Kata dia, tidak ada kenikmatan yang pernah saya rasakan. Dan tidak pernah ada yang melintasi saya dari satu kenikmatan apapun juga. Hilang nikmat dunia tersebut. Namun ada orang yang paling sengsara di dunia ini. Paling sengsara. hmm? Namun dia penduduk surga. Dikasih sedikit kenikmatan surga. Lalu mengatakan tidak pernah susah saya selama-lamanya tidak pernah juga merasakan capek selama-lamanya. Subhanallah. Demikianlah kita lihat. Ad-dunya fitnatul mu'min wa jannatul kuffar. Dunia adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Sehingga orang kafir yang paling sengsara di dunia ini itu mendapatkan dunia adalah sorganya. Sebab di akhirat lebih parah lagi dari itu semua. Orang mukmin yang paling kaya, yang paling sempurna nikmatnya tetap merasakan dunia ini seperti penjara bagi dia. Dibanding dengan surga yang akan dapatkannya dengan sebab imannya tersebut. Perkara yang ketiga menyebabkan seorang itu tidak mau usaha yang halal. Ya. Maunya yang haram adalah rasa rakus dan tidak konaahnya dia. Ini yang paling banyak terjadi. Rakus dan tidak kona'ah dengan yang ada. Tidak merasa cukup dengan yang ada. Padahal sifat kona'ah ini Kata Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti rahimahullahu taala, saya punya kanzun azim, innali kanzun azim. Saya punya gudang harta yang demikian besar, demikian agungnya. Ditanya apa ya Syekh? Jawab beliau adalah al-qanaah. Sifat qanaah. Dan beliau adalah ulama besar ya, yang hidup ya, beberapa 10 ah, tahun yang lalu dan hidupnya sederhana, penuh dengan kezuhutan dan sangat menerima dengan apa yang dimilikinya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ala kata wajib kita tuh mengetahui dengan sejak yakinnya bahwa rizki sudah dibagi-bagi seperti bagaimana ajas tadi tetapkan. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum Allah telah bagi-bagi dari kalian akhlak kalian sebagaimana telah bagi-bagi juga rezeki kalian Wa innallaha Allah yu'ti dunya ma yuhibbu wa ma la yuhib Sebenarnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dia yang dia sukai dan yang tidak ia sukai wala yu'tid dina illa may yuhib hmm? dan tidak hmm, memberikan agama kecuali dengan kecuali kepada orang yang ia sukai yang ia cintai hmm? faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbah siapa yang Allah berikan agama padanya maka dia itu telah Allah cintai Sampai oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam uh, musnadnya, namun sayangnya isnadnya doif. Saatnya doif. Demikianlah kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada semua orang. Orang kafir dikasih, orang umum dikasih. Namun agama hanya diberikan kepada orang yang dia cintai, kaum mukminin dan tidak diberikan kepada selain mereka. Demikianlah ketamakan manusia dan tidak kona'ahnya membuat dia berupaya untuk mendapatkan harta dengan usaha-usaha yang tidak dilihat kembali apakah halal ataukah dia itu haram. Oleh karena itu, sifat rakus ini telah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis yang sahih. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma bi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidinihi." Dua serigala yang lapar yang dilepas pada kambing-kambing pada satu kambing tidaklah lebih rusak hmm? tidak lebih merusak kepada apa? kepadanya dari semangatnya rakusnya seseorang kepada harta dan kepada kehormatan dalam merusak agamanya menunjukkan bahwa semangat ataupun e, ketamakan kerakusan kita kepada harta dan kepada kedudukan membuat kita rusak agama. Bahwa kita merusak agama kita sendiri. Dan terbukti. Berapa banyak orang menghendaki jabatan saja, menghendaki satu e, jabatan datang ke kuburan, ya, berbuat kebidahan, berbuat kesyirikan ya? menggunakan money politiknya hmm? politik uang suap kanan suap kiri ya? sehingga merusak agamanya sebabnya adalah harta dan mencari tahta kata Rasulullah SAW ketamakan kita kepada harta dan tahta itu lebih merusak agama kita daripada dua serigala yang lapar yang dilepas pada seekor kambing. Ya. Merusaknya dua serigala itu kepada kambing tersebut itu ringan ketimbang e, bahaya ketamakan manusia kepada harta dan tahta terhadap agamanya. Sehingga eh, kita semua mestinya menjaga hal ini, jangan sampai ketamakan kita membuat kita gelap mata, tidak lagi peduli dengan halal dan haram. Eh, sebab berikutnya adalah karena kebodohan terhadap bahaya usaha yang haram dan hukum-hukum usaha tersebut. Ini yang banyak pada manusia. Banyak sekali kaum muslimin yang tidak pa, yang tidak tahu, yang bodoh terhadap bahaya harta yang dihasilkan dengan usaha yang haram tersebut dan juga tidak faham hukumnya usaha yang dia kerjakan apakah halal atau haram sehingga mereka meremehkan menggampangkan perkara-perkara yang membuat dia untuk mengerti agama ini meremehkan yang penting dapat harta yang penting saya bisa makan saya mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Padahal para salaful ummah dahulu eh, senantiasa memperhatikan usaha-usaha ini. Dan yang saya sampaikan tadi sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana bahayanya uh, orang yang tidak tahu hukum-hukum seperti ini. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui apa bahaya usaha yang haram tersebut. Yang pertama adalah hmm, hati kita itu gelap. Hati kita itu eh, keras, uh, keras hmm, dan anggota tubuh ini menjadi malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga usaha haram ini punya punya implikasi buruk terhadap pelakunya yang membuat dia itu hatinya gelap. Artinya cahaya hati itu redup. Hatinya cahaya. Ya amredup akibat makanan itu. Dan juga akan membuat anggota tubuhnya malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta hilangnya barokah dari rezeki dan umurnya. Kata nah, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tadi sampaikan, "Innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanat naru aula bihi." Ibn Abbas mencoba menyampaikan kepada kita tentang hal ini. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Inna lil hasanati nuran fil qalbi wa diya'an fil wajhi wa quwwatan fil badan, wa ziyatan fi rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi." Kebaikan memiliki cahaya di hati. Kebaikan ini bisa menumbuhkan cahaya di hati dan sinar di wajah kekuatan di badan dan tambahan dalam rezeki dan kecintaan pada hati makhluk wa inna lisayyiati sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizki wa bughdan fi qulubil khalqi as-sayyiat keburukan, kemaksiatan, ya, memiliki warna hitam di wajah, menyebabkan warna hitam di wajahnya, dan kegelapan di hatinya, dan kelemahan di badannya, dan kekurangan pada harta dan rezeki, dan kebencian di hati makhluk. Sehingga kata Yahya bin Mu'ad At-ta'atu khazanatun min khazainillah illa anna miftahaha du'a wa asnanuha wa asnanaha laqmul halal. Ketaatan adalah khazanah gudang dari gudang-gudangnya Allah Subhanahu wa taala. Namun dia punya kunci yang namanya doa. Untuk membukanya butuh doa. Dan gigi kuncinya, gigi kuncinya adalah makanan memakan yang halal, memakan yang halal. Jadi kunci itu punya gigi. Kalau kunci nggak ada giginya, nggak bisa buka. Nah, giginya adalah makanan yang halal. Iya, karena doa itu tidak dikabulkan kalau makannya makanannya haram, haram. Demikianlah bahaya makanan yang haram ini. Yang kedua adalah kemurkaan Allah dan masuk neraka. Kita lihat bagaimana Rasulullah menggambarkan dalam sabda sabda beliau, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzur ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Qala qudhi ya Rasulullah, "Man hum khasiru wa khabu?" Qala fa'adahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat قال المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكذب أو الفاجر والمنان رواه مسلم ada tiga orang yang Allah tidak ajak bicara mereka tidak melihat mereka di hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan mereka mendapatkan adab yang pedih Abu Dhar Ghifari tanya, Ya Rasulullah, siapakah mereka yang rugi tersebut? Yang rugi dan celaka tersebut. Nabi mengulangi tiga kali. Tidak menjawab, mengulangi tiga kali. Kemudian mengatakan, Al-Musbil. Itu orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Nah, nurunkan pakaiannya sampai menutupi mata kakinya ke bawah. Wal munfiqu bil halifil Orang yang hmm, menjual barangnya dengan sumpah dusta awil fajir atau dengan kefajiran bohong dan lain sebagainya yang ketiga wal manan orang yang mengadu domba atau orang almanan ya orang yang memberikan hartanya kemudian ngomongi ngomongi harta tersebut sehingga kata Rasulullah dalam hadisnya Sahih Bukhari dari hadisnya Khawla Al-Ansariyah Rasulullah pernah bersabda inna rajulan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Banyak orang yang mengambil harta Allah tanpa hak. Artinya dengan zalim, enggak halal. Maka dia mendapatkan neraka di hari kiamat nanti. Sehingga jelaslah bahwa orang yang e, berusaha-usaha yang haram, ya, kemudian tidak mau juga bertobat, maka berhak mendapatkan neraka di sini. Yang ketiga, doanya nggak dikabulkan dan telah lalu penjelasannya. Juga tidak diterima amal solehnya. Juga sudah kita sampaikan dalam mukadimah tadi. Sehingga inilah sebagian daripada usaha-usaha atau implikasi buruk dari usaha-usaha haram yang ini tentunya membuat kita semua berupaya untuk berusaha berlindung dari usaha-usaha yang haram dan menjadikan syiar kita, menjadikan jargon kita adalah halal dan halal. atau amal haram fal mamat dunahum ada punya haram, kematian itu harus lepas daripada dia. Sehingga dalam keadaan yang demikian ini kita harapkan kepada kaum muslimin semuanya untuk ingat dengan bahaya usaha yang haram agar supaya nanti kita berupaya untuk mencari yang halal di masa-masa yang sangat sulit seperti saat-saat ini. Dan insya Allah rahmat Allah sangat luas. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, eh, Allahumma rizqna al-halal wa barik fih wa janibna al-haram wa bughd wa bughdana fih. Demikian ya Khanfilah pada hari ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya. dan mudah-mudahan kita semua dilimpahkan Allah rezeki yang halal dan jauhkan daripada rezeki yang haram. Wallahu taala alam wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Eh, baiklah Fafila, pendengar sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala demikianlah uh, pembahasan pada sore hari ini yang disampaikan oleh Ustaz. Baik Ustaz, kita langsung untuk sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama Ustaz, bagaimanakah hukum memanfaatkan uang hasil menggunakan software bajakan? Tafadhol. Menggunakan software bajakan untuk suatu usaha, para ulama rahimahullah jelas menjelaskan tentang keharamannya. Sehingga penggunaan ini masuk dalam kaidah termasuk daripada kaidah hmm, hasil daripada usaha-usaha yang yang tidak halal. Hmm, tidak halal. Sehingga eh, hasil, hasil tersebut ya, bisa eh, seharusnya tidak digunakan oleh kita untuk makan ya, makan semua usaha yang haram dengan kesep dengan usaha ya, itu disalurkan kepada orang lain tidak kita makan hasilnya Allah alam Iya, baik Kemudian kita baca pertanyaan berikutnya Pertanyaan, pertanyaannya Uh, eh, Ustadz, Anda mau bertanya tentang hukum LML, MLM, multilevel marketing. Bolehkah seseorang itu menjadi kaya dengan cara seperti ini? Karena sudah banyak yang berada di beredar di pasaran sekarang. Syukur kepada Ustadz. MLM setelah kita lihat-lihat kembali, ya. bila dia masih menggunakan sistem ya, yang pernah disampaikan dalam kajian kita dulu, maka selama dia tidak ada, uh, selama dia ada Eh, memakan harta orang lain dengan batil dan juga ada horornya maka diharamkan. Cuma sekarang berkembang juga istilah-istilah MLM yang kadang-kadang tidaklah pas dengan MLM. Pertanyaan seperti ini, ini adalah hal yang sangat sulit dijawab karena dia harus kasus per kasus. Per kasus. Tapi kalau memang MLM yang dipakai adalah yang ber, yang yang yang diharamkan oleh uh, syariat Islam, maka uh, semua usahanya sama dengan tadi, dengan menggunakan Eh, software bajakan dalam rangka untuk mencari harta dan keuntungan. Allah taala Iya, baik Ustaz. Eh, kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Uh, eh, Ustadz, apakah seorang anak yang hidup dari orang tua yang bekerja di bank ribawi dan pegawai negeri termasuk memakan makanan yang haram? Saya mendengar bahwa harta yang bercampur itu halal. Apakah doa anak tersebut dapat dikabulkan mengingat salah satu penghalang terkabul doa salah satunya itu makanan yang haram? Tafadhol Ustaznya. Bila jelas haramnya, jelas haramnya, maka kena hadis tersebut. Semua yang memakan harta yang haram kena. Kulu lahmin nabata min suhtin fanar aula biha fanar aula aula biha ya, jadi kita berkatakan bahwa e, semua e, daging yang tumbuh dengan dengan makanan yang haram maka annaru aula biha dan jadi dalam hal ini wallahu alam bissawab ya kemudian kita baca kembali pertanyaan yang sudah masuk ya assalamualaikum Ustaz Ustaz bagaimanakah uh, nasihat dari Anda bahwasanya agar tabah menghadapi fitnah sahwat dunia terkait masa depan dunia yang menjadi tempat hidup kita. Tafadhol Ustaz. Nah, saya sederhana saja bahwa kita pertama ya, tadi mencoba untuk menghilangkan asbab kasbul haram. Menghilangkan semua sebab yang sampaikan tadi dalam hal ini. Pertama, jelas. <clears throat> Kita harus menumbuhkan rasa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dengan cara kita belajar agama Islam. Kita belajar agama Islam dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya dan dalam asma dan sifatnya. Jadi mengenal akidah tauhid secara benar. Sehingga tumbuh di hati kita rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa yakin bahwasanya kita ini akan Allah berikan rezeki sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan di sana. Yang kedua, menghilangkan ketamakan kepada harta hmm, dan menumbuhkan sifat konah dari kita. Yang ini juga bisa menjadi e, buah daripada pengetahuan kita kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menumbuhkannya dengan cara tadi plus dengan mencoba memahamkan diri kita bahwa nikmat yang hakiki adalah di surga nanti dan bukan di dunia ini. Dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki kita masing-masing dan kita tidak akan bisa mati sebelum sempurna nikmat rezeki tersebut. Yang terakhir tadi yaitu mengenal bahayanya usaha yang haram dan mengenal syariat Islam mana yang halal dan mana yang haram. Dan insya ini semua kita akan mampu uh, berupaya mengambil harta mengambil atau berusaha usaha yang halal dan tidak mau mengambil usaha-usaha yang haram. Sebab yakinlah bahwa rezeki sudah ada yang menentukan dan kita tinggal mencarinya dengan baik. Fa'ajmilu fit talab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.